dihafalkan dihafalkan nah, hanya sebatas dengarkan ad-dalil ala anna al-qira'ah la budda ay wafik li qira'ah lamada ay yatasil sanaduhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersambung sanaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil Abdul Rahman Sahwar Hadis Uman Anda Ahmad رواه الدليل الثاني عند ثمامة ايش حديث من؟ ها رواه خالي مسلم مراتب القراءة باب 5 terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilm. Sebagian menyebutkan tiga, sebagian menyebutkan empat. Yang empat menambah satu lagi, yaitu at-tahqiq. At-tahqiq. Yaitu kiraah ketika dalam sistem pengajaran dalam sistem pengajaran ini namanya tahqiq Seperti kita membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ini lebih pelan lagi daripada tertil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, sedemikian ini jarang dipakai dalam salat. Nah, salawat. Nah, dalam sistem pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhirnya juga enam. Kemudian jelas, betul-betul jelas dengan suara yang lantang kalau kita pakai semacam ini dalam sholat mungkin enggak sampai setengah juz sudah kewalahan kita nah, dengan suara yang demikian dengan mat-mat yang cukup panjang ini namanya at-tahqiq dalam sistem pengajaran yang kedua tertil ini di sini nomor satu nah sekali ala persisian. Kedua lebih pelan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Ini lebih pelan lagi dari dari at-tahqiq. lebih pelan dari tahqiq biasa kita pakai dalam as-salawat atau dalam qiraah adiyah nah Nah, lebih lebih cepat cepat sedikit. Kemudian yang kedua at-tadwir. Lebih cepat lagi dari at-tartil. Eh, antara hadr dan at-tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Malik Yawmiddin Nah Semacam ini Dua at Kemudian hadar dengan cepat. Paling cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Ada hadar Coba dibaca Dalam satu nafas Ayo. Ah. Mulai. Ayo dimulai. Jangan hanya ambil nafas saja. Dalam satu nafas. Ayo mulai. Alhamdulillah. sesuainya al hadar itu dengan dua harokat di mad ad sukun waladzallin sudah begitu akan tapi boleh juga kita pakai empat atau dua atau enam tapi al-ghalib ketika membaca al-hadar nanti majja ad man sukun dibaca dua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Hakala Tetap menjaga Nah, ahkam atau tajwid Walaupun dengan cepat Walaupun dengan cepat خلاصة مراتب مراتب at-tilawah ada berapa sebagian mengatakan tiga sebagian sebagian dua sebagian empat sebutkan yang empat ayo al-hadir at-tahqiq inda sedih ketika dengan sangat pelan terutama dalam Nah, jadi sangat tambahan sangat. Kalau di sini kan membaca dengan pelan dan tenang. Nah, ini tertil. Kalau at-tahqiq itu sangat pelan, terutama dalam <clears throat> dalam sistem belajar mengajar. Nah, wa Nah, setelah memahami, nah, demikian juga at-tahqiq juga dalam memahami juga. Wa tadwir, andak salam. antara nah, hadar dan tartil wal hadar main nilai jihad nah, cepat namun harus tetap menjaga ahkam tajwid tetap menjaga ahkam tajwid nah bab keenam ma'ruf hukum belajar tajwid fardu kifai ma mana fard kifai Allah yarham Naam idza qama al ba'd sakata 'anil akharin. Kalau ada sebagian sudah melakukan maka yang lainnya gugur. Nah, tanggungannya atau tidak melakukan dosa. Walakin ايش ولكن ما kalau nggak ada yang melakukan anda saya nah ya sam nah kul muslimin au kul muslimin kullul muslimin athimun Jadi semua kaum muslimin kalau nggak ada yang belajar ilmu tajwid dosa semua. Nah, karena kenapa kok fardu kifayah? Karena di sana ada sebagian orang yang belajar secara langsung tidak tahu ini ikfa tidak tahu munnah, tidak tahu madlin wa lafa syafawi wa aris sukun wa kata, akadah tapi mereka juga punya bacaan yang sangat bagus terutama orang-orang yang buta maka di sana ada lomba al Quran bagi orang-orang yang buta bacaannya juga cukup bagus nah mereka bacaan juga cukup bagus. Nah. Mereka nggak tahu, banyak yang nggak tahu tentang ahkam atau tajwid. Nah. Taib. Adapun membaca ma'ruf kalau membaca dengan tajwid itu fardun ain, fard ain. Ma mana fard aini, ain ini indah ya Ismail. Dari Kalau nggak bahasa Arab bahasa Indonesia ha. Apa pengertian fardu ain? Anda ridho. Bagaimana? Eh, Hamzah Anda Abdurrahman Ma yajib ala kulli mukallaf Wajiban bagi seorang yang mukallaf Semua orang yang mukallaf Keluar di sini Orang-orang yang masih Belum balik keluar juga orang-orang yang gila. Nah, mereka tidak punya kewajiban. Harus ada mukallaf. Orang-orang yang belum balik dan orang-orang yang gila. Nah, mereka tidak ada kewajiban. Saya juga ada kaitan muslim, tambahan lagi muslim. Ma yajib ala kulli muslimin mukallafin tambahi situ ada yang bilang begitu nah. Taib Kalau tidak melak, apa memakai ilmu tajwid dalam bacanya maka berdosa berdosa semuanya Ad-dalil ala hada waratil Qur'an tartila Aydan alladziina dalam kitab yajlunahu haqqa tilawatih aidan warattalnahu tartila nah kemudian minas sunnah pada halaman 35 Su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim muddu bismillah bismillah wa muddu birrahman wa yamuddu birrahim Nah memanjangkan bismillah kemudian ar-rahman dan rahim dan banyak orang baca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tanpa mad ingkari. walaupun enggak merubah bismillahirrahmanirrahim nah. tapi diingkari kemudian ini bukan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya Kenapa para sahabat yang mereka sudah mahir dalam lughah Arabiyah? Mereka diperintahkan pula untuk belajar kepada para sahabat Nabi yang senior. Istakri'u Al-Quran min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud Habada abihi Dimulai dengan Abdullah bin Mas'ud Salim maula Abi Hudhaifah dengan Salim maula Hudhaifah Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal. Nah. Abdullah bin Mas'ud. Man arada ay yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra ala ibn ummi abd. Nah, dinisbahkan kepada ibunya Ibn Ummi Abd. Bapaknya eh, anaknya Um abd. Nah, isbah kepada ibunya Abdullah ibn Mas'ud. Dari sini kita bisa ambil boleh jadi bapak, jadi anak, ibu. Nah, ibu. Sebagaimana orang-orang yang berbuat zina walaupun zina dengan fulan, namanya fulan jelas. Misalnya Rahmat misalnya. Zina fulan Rahmat dengan perempuan. Nah, jelas namanya juga. Zulaiha misalnya. Rahmat dengan Zulaiha. Hamil dalam perzinaan ini hamil duluan sebelum nikah secara syar'i maka anak misalnya anaknya namanya Ahmad tidak boleh nisbahnya Ahmad bin Rahmat tidak boleh harus Ahmad siapa nah boleh bin eh, bint boleh bin Zulaikha tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya sendiri walaupun dia yang zinai hmm. apalagi yang rombongan nah, rombongan perempuan satu dikeroyok sepuluh orang tidak boleh misalkan eh, Ahmad bin Karto bin Suwiryo bin, <laughs> bin Zarno bin macam-macam nggak boleh nah. sekarang kan begitu modelnya ya enggak jadi modelnya kembali kepada zaman jahiliyah. Perempuan satu am dihamili oleh puluhan atau bahkan satu kampung. Nah. Bahkan di sana ada tradisi ketika seorang ingin mendapatkan anak yang jenius setelah selesai iddah, misalkan selesai melahirkan, disuruh tinggal di tempat fulan yang jenius otak yang bagus misalnya tinggal sampai hamil kalau, kalau hamil sudah nanti dikembalikan nah, seperti menyewa kambing nah, kambing nah, ini banyak terjadi sekali lagi nisbah zina itu dinisbahkan kepada ibunya nah, walaupun yang menzinai bapaknya sendiri. Walaupun nanti terjadi pernikahan yang secara syar'i. Selesai bahkan setelah hamil nanti bapaknya yang rahmat tadi menikahi tetap sebanyak kepada ibunya dan ini tidak mendapatkan warisan tidak warisan kecuali dari ibunya ya antum lihat bagaimana masyarakat sekarang masyarakat banyak yang mereka LKMD laporan carry matangnya DC atau E DC lamaran ini belakangan nah, hamil duluan nah, ini sebanyak kepada siapa kepada ibunya kemudian tidak mendapatkan warisan nah, dari bapaknya kalau terjadi pernikahan Taib As-sahabah yang mereka jelas-jelas memakai lughah yang paling bagus lughah Quraisy. Naam. Atau Tamim dan lain sebagainya masih disuruh untuk belajar kepada para sahabat yang senior. Apalagi kita yang jauh dari lughah Arabiyah. Demikian juga bahasa Arab yang sudah dirusak. Naam. Dirusak oleh orang kufar atas nama ejaan yang disempurnakan. Atas nama ejaan yang disempurnakan. Ini sebenarnya merusak bahasa Arab yang sudah ada. Nah, merusak bahasa Arab yang sudah ada. Taib. Yang ketiga, ketika Ibnu Mas'ud menuntun seorang untuk membaca Al-Quran Innama sadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Baca dengan pendek, maka langsung diingkari. Ingkari oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Ma hakadha aqra'ani Rasulullah SAW. Bukan begini. Rasulullah SAW nah, berikan bacaan kepada diri, kepadaku, menalkankan kepadaku. Bukan begini. Kemudian kaifa kana akra'aka ya Abdurrahman faqara'a innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin Walaupun di sini innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dibaca dua harakat tidak merubah arti ya enggak. Tapi kenapa diingkari? Karena tidak dari Nabi SAW. Nah, bukan dari Nabi SAW. Ya, walaupun dengan hadar harus dijaga. Wajib al-mutasil jangan sampai dibaca dua halakat karena di sana tidak ada. Ini wajib artinya kesepakatan di situ. Tidak ada yang baca dua harokat. Form. Banyak teman-teman yang ketika baca hadar ditinggalkan mat wajib. Kalau majaz masih saya kortingan, tapi banyak juga ya teman-teman karena waktu yang sangat mepet membaca mat wajib al-mutasil dengan dua harokat tidak sepantasnya semacam ini karena bukan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau majais al fasil banyak perselisihan, walaupun kesalahan-kesalahan yang kecil. Karena di sana ada kiroah, kiroah. Dikalah kolun fi badir riwayah. Kiroah menikahir. Nah, Kemudian yang ketiga ijma. Qurra tentang wajibnya ilmu tajwid. Walaupun di sana ada sebagian yang menyanggah ini. Yang menyanggah semacam ini. Akan tapi sanggahan yang tidak benar. Sanggahan yang tidak benar. <coughs> Kemudian terlihat di sini uh, fatwa dari para imam tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Fatwa Ibnu Al-Jazari tidak dilakukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan menegakkan ketentuan-ketentuannya, beribadah dalam pembenaran lafad-lafadnya. Menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama Qur'an yang sampai kepada kita, kepada Nabi SAW, eh, dari Nabi sampai kepada kita. Nah, kemudian fatwa Syekhul Islam Taimiyah sudah kita baca berkali-kali. Nah, adapun yang orang yang keliru, yang kelirunya itu tersembunyi kecil dan mungkin mencakup kalauat yang lainnya dan ada segi bacaan di dalamnya, nah maka dia tidak batal salatnya. Nah, seperti membaca itina sirata, itina sirata, itina sirata. Al-buyut, al-buyut. Qala kul fatabayyanu fatasabbatu yahsibun yahsabun nah yadhakkarun yadhakkarun nah yakdzibun yukadzibun al-ard al-ard al-ard semuanya ada bacaan maka dia tidak batas sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya seperti orang yang baca sirata dengan sin tapi nah, ya, orang semacam ini tidak sepantasnya untuk menjadi imam, tidak sepantasnya. Boleh jadi imam, boleh. Akan tidak sepantasnya untuk jadi imam. Kalau di sana ada orang yang tidak salah dalam khafi, nah itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Baik. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian teman bahwasanya saya tidak apa membolehkan untuk salat di, salat di belakang orang yang salah dalam Al-Fatihah. Bahkan di sana Imam Bukhari nah, menyebutkan Ma'ubari itu khalfa rafidi atau Yahudi atau Nasrani. Ma'ubari, saya tidak peduli sholat di belakang orang rafidi atau bermajusi atau Nasrani. Yang penting sudah sholat di depannya sudah selesai, sudah. Ada imam Kemudian kita masuk masjid di situ ada imam, sudah kita sholat di belakangnya. Tidak perlu kita tanya apa dia madhabnya. Nah, apakah dia Kristen? Tidak perlu, sudah kita sholat sudah. Kita sholat di belakangnya. Sana ada hadis. Nah, fa'in asabu falakum walahum. Kalau imamnya itu benar, Nah, kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala imamnya tadi, para imam tadi. Fa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau berimam salah, kalian dapat pahala, imamnya yang dapat dosa. Nah, imamnya Kristen sudah Kristen, nanti dia dapat dosa. Kita dapat pahala. Nah, tidak perlu ditanyakan termasuk menanyakan iba ya, mazhabnya ini apa imamnya apa ini termasuk bedah sehingga saya diberitahu nanti nah diberitahu nanti meninggalkan salat jamaah kecuali kecuali kalau imamnya jelas-jelas kafir farq baina al-qaul awal nah jadi kalau nggak diketahui majhul di sini kalian sholat di belakangnya. Tapi kalau jelas kafir tidak boleh kalian sholat di belakangnya. Nah, di anna kafirah la tasih karena imamah jadi imam kafirah atau kepemimpinan kafirah tidak sah Fark baina hadza wa Kalau anda ketahui dia kafir atau tidak, nah, sudah kita salah di belakangnya. Kalau sudah pasti di situ, nah, tidak boleh salat nah di belakangnya. Kemudian fatwa Syekh bin Albani ketika ditanya tentang perkataan Ibnul Jazari seperti atas maka beliau mengatakan kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya di mana Al-Qur'an itu turun dengan memakai tajwid dengan tertil maka itu benar sifat dengan tertil dengan pakai tajwid benar tapi kalau yang dimaksud cuma lafaz huruf eh cuma lafaz nah lafaz-lafaznya tapi tidak memakai ikah ya tajwid tajwidiyah seperti Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin lafadznya Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ini lafadznya Di sana ada ahkam ahkam ada ghamul gunnah kalau kita baca wa mimma razaqnahum razaqnam tidak pakai kaidah tajwidiyah wa mimma tidak pakai gunnah Lafaznya jelas. Tapi tidak memakai kaidah tajwidiyah. Maka ini yang enggak benar. Waladdallin waladdallin lafaz jelas. Nah, tapi kaidah tajwidiyah tidak demikian. Harus dibaca enam harakat. Nah, kalau dimaksud dengan lafadznya saja itu enggak benar. Nah, tapi ini maksud dengan sifat kemudian huruf kemudian tajwid juga maka itu yang benar ini pendapat Syekh Al-Albani maka di akhir hayatnya Syekh Al-Albani merasa menyesal kenapa ketika beliau dalam keadaan sakit kenapa Nah, sudah punya ilmu banyaknya. Kenapa saya belum sempat untuk belajar kiraah sabah, kiraah sabah. Dalam terjemahnya disebutkan di situ. Beliau menyesal kenapa saya belum belajar Nah. Lan qira'ah sab. Ba Syekh Albani. Namun Syekhul Islam Taimiyah mahir. Syekhul Islam Taimiyah mahir. Kemudian juga Abu Amr Al-Basri Itu Sunni juga Nah, para qadha al-mutaqaddimin banyak dari al-sunnah wal jamaah. dan ya, fatwa Syekh Makki Nasr nah, dari Mekkah <coughs> kita juga tidak banyak tahu tentang buku beliau ini kita lihat dari Nihayah Qal Mufid nah, telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang ini dan tidak ada seorang pun yang menyisi pendapat ini yang jelas di sana ada yang menyelisih seperti yang mengarang as Al-Munki Firat Alat Subuki Nah Termasuk yang Apa Menyelisih Menyelisih Tapi yang jelas Al-Qurra Al-Mutakaddimin Sepakat Sepakat mereka Nah tidak ada yang menyelisih misalnya juga Syekh Ahmad nah Ahmad Hafizullah beliau juga berfatwa nah tidak harus tidak harus dengan tajwid tapi sekali lagi dia bukan sebagai nah qurra yang uh, yang terkenal sebagaimana mereka yang menjadi imam di Demak. Beliau senang sekali dengan saya, nah, senang sekali dengan saya. Nah, sering saya ingatkan kesalahan beliau mengucapkan terima kasih. Nah, makanya sangat dekat sekali beliau dengan saya. dekat luar biasa. Nah, bahkan ketika saya pamitan, beliau meneteskan air mata. Nah, Syekh Ahmad al sawabi bahkan memberikan bantuan buku yang cukup banyak Syekh Ahmad al sawabi hatinya lembut hatinya sangat lembut Di beliau sebelum Naam sebelum datanya Syekh Ahmad zaman Syekh Mubil dia sendiri yang imami ya pada salat tarawih nah, sangat kuat dan dia tidak bisa minum manis-manisan nah, punya penyakit tapi sangat kuat nah, ini mungkin karena kesibukan yang ada nah, nah sekarang banyak kesibukan banyak sana sini jadi masul yang ada jadi yang mengurusi istilahnya mudir sana itu ya ini Syekh Ahmad Syekh mudirnya sebenarnya mudir tidak harus syekhnya karena syekh di sana syekh yang paling utama syekh Haya tapi mudirnya syekh Ahmad yang mengurusi segala nah, yang ada di Mahat mulai pembelanjaan kemudian pembangunan dan sebagainya itu Syekh Ahmad Sawi yang terakhir menikah dengan istri dari Syekh Mukbil <coughs> nah Musalamah Habis waktunya. Ada pertanyaan? Anaknya dari satu istri 16 anaknya. Anak istri pertama. Yang kedua belum punya, yang ketiga juga belum punya. Nah. Pertanyaan Tapi enggak ada karena sudah sering kali-kali. Nah, lawan